Kemudian setelah itu beliau mengatakan, aku memuji Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberi kemudahan kepada kami untuk bisa bertemu dengan antum sekalian dan bisa kembali berziarah kepada kalian. وأنتم في هذا المكان في بيت من بيوت الله تعالى وفي معهد من معاهد العلم علم الكتاب والسنة في عبادة عظيمة dan kalian berada di tempat ini di salah satu rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala dan di salah satu ma'had dari ma'had ahli sunnati wal jamaah keberadaan kalian pada hakikatnya kalian sedang melakukan ibadah yang agung. وهذه العبادة العظيمة هي طلب علم الكتاب والسنة dan ibadah yang agung ini adalah menuntut ilmu Alkitab dan As-Sunnah. فإن طلب العلم وتحصيله عبادة جليلة بل هي أفضل من جميع النوافل والمستحبات dan pada hakikatnya menuntut ilmu Alkitab dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan ibadah yang agung, bahkan termasuk di antara ibadah yang jauh lebih agung dan lebih mulia daripada melakukan ibadah-ibadah nafilah yang lainnya. الله سبحانه وتعالى عليم ويحب العلم وأهله الله سبحانه وتعالى لأن ترى نمانيا أدله العليم yang mengandung sifat ilmu dan الله جل وعلا cinta kepada ilmu دن أهل ilmu. وَهُوَ الَّذِي يُنزِلُ الْوَحْيَ عَلَىٰ أَنْبِيَائِهِ وَرُسُلِهِ بِالْعِلْمِ Ialah الله جل وعلا yang menurunkan kepada para nabi dan rasulnya berupa ilmu. Liyad'un nasa ila ma yanfa'uhum wa yuslihu sya'nahum fid dunya wal akhirah. Untuk mengajak manusia agar mereka bisa melakukan hal-hal yang memberi manfaat dan kemaslahatan dalam kehidupan dunia mereka demikian pula kehidupan akhiratnya. Qala Allah Ta'ala lakin Allah yashhadu bima anzala ilaik أنزله بعلمه أي فيه علمه Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya akan tetapi Allah jalla wa ala yang telah mempersaksikan kepadamu di mana Allah jalla wa ala menurunkan dengan ilmunya maksudnya Allah jalla wa ala menurunkan wahyu yang di dalam wahyu tersebut terdapat ilmunya wa qala ta'ala wa 'allamaka ma lam takun ta'lam وكان فضل الله عليك كبيرا Dan Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman yang artinya bahwa Allah azza wa jal telah mengajarkan kepadamu ilmu yang sebelumnya engkau tidak mengetahuinya dan sesungguhnya keutamaan Allah Subhanahu wa taala sangatlah besar. وقال تبارك وتعالى وعلمناه من لدنا علما Dan Allah Jalla wa'ala juga berfirman, dan kami mengajarkannya dari sisi kami berupa ilmu. وأمر الله نبيه أن يطلب منه أن يرزقه الازدياد من العلم فقال, فقال تعالى وقل رب زدني علما sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala meminta kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam agar kemudian beliau memohon kepada Allah agar diberi rezeki dan diberi tambahan ilmu sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Jalla wa Ala wa qur rabbi zidni ilman dan katakanlah wahai Rabbku tambahkanlah kepadaku ilmu wa bil ilmi tusahhahu al i'tiqadat wal a'mal maka dengan ilmu yang dimiliki oleh seorang hamba keyakinan-keyakinannya pun dibenarkan, dibetulkan demikian pula amalan-amalannya. Wal ilmu sahih min al-kitab was sunnati wa aqwal sahabah sa'adatun wa rahmatun wa najat. Dan ilmu yang sahih, yaitu ilmu yang datang dari Al-Quran, dari sunnah, dan dari ucapan para sahabat merupakan kebahagiaan dan merupakan kebenaran dan keselamatan. وقد قرر إخوانكم إكمال القراءة في كتاب العلم من صحيح الإمام البخاري رحمه الله الذي هو أصح كتب المسلمين بعد القرآن dan saudara-saudara antum sekalian telah menetapkan agar kita menyempurnakan pada kajian kita atau pada daurah kita kali ini untuk melanjutkan pembahasan kitab al-ilm dari sahih al-imam al-bukhari rahimahullah yang ini merupakan kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. وقد أخذنا جزءا منه عند إخوانكم في معهد تعظيم السنة في باكنبارو dan kita telah mempelajari sebagian dari kitab ilmu ini yang kami telah menyampaikannya di ma'had saudara kalian Ta'zimus Sunnah di Pekanbaru. Walhamdulillah wasalna ila hadzal bab alladhi yunasibu al-hala wal maqam. Dan alhamdulillah sekarang ini kita telah sampai kepada bab yang ini sesuai dengan kondisi dan keadaan kita. Babu fadli man alima wa 'allam Yaitu bab tentang keutamaan orang yang berilmu dan yang mengajarkan ilmu. فهذا هو طريق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وطريق أصحابه dan ini adalah merupakan jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan jalan para sahabatnya. تعلم العلم وتعليمه للناس yaitu mempelajari ilmu dan mengajarkannya kepada manusia. كما امر الله نبيه بقوله فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات Sebagaimana Allah Jalla wa'ala memerintahkan kepada Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam firman-Nya yang artinya berilmulah engkau bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Dia dan hendaknya engkau beristighfar, memohon ampun terhadap dosa-dosamu dan juga untuk kaum mukminin dan mukminat. Wa وتعلمون حفظكم الله أن الحديث يقوم على أمرين على إسناد وهو سلسلة الرجال وعلى المتن المنقول الكلام المنقول dan sebagaimana yang kalian ketahui hafizahumullah Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga dan memelihara kalian bahwa sebuah hadis itu terdiri dari dua rangkaian. Yang pertama adalah rangkaian sanad. Yang dimaksud sanad adalah rantai perawi yang mereka saling meriwayatkan satu dengan yang lain. Kemudian yang kedua adalah matan, yaitu isi dari kandungan yang terdapat di dalam sebuah riwayat. وقد روى الإمام الخطيب البغدادي أحمد بن علي بن ثابت البغدادي في كتابه الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع بإسناد صحيح عن الإمام الجليل شيخ الإمام البخاري علي بن المديني قال التفقه في معاني الحديث نصف العلم ومعرفة الرجال نصف العلم أي رجال الحديث telah diriwayatkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi beliau bernama Ahmad ibn Ali ibn Thabit rahimahullah taala di dalam kitabnya Al-Jami' li Akhlaqir Rawi wa Adabis Sami' Beliau meriwayatkan dengan sanadnya yang sampai kepada guru Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala beliau bernama Ali Ibn Abdullah Al-Madini rahimahullah bahwa beliau mengatakan mendalami mendalami hadis yang terdapat di dalam sunnah itu adalah separuh ilmu dan mengetahui rantai perawi Perawi-perawi yang meriwayatkan hadis itu juga merupakan separuh ilmu. Wal khatib al-Baghdadi rahimahullah Abu Bakr al-Khatib al-Baghdadi لا يكاد يوجد يوجد نوع من أنواع علوم الحديث إلا وقد ألف فيه كتابا مفردا بل الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى أبو بكر الخطيب tidaklah ada satu permasalahan dalam ilmu mustalahul hadis melainkan beliau telah menulis satu karya khusus, satu kitab khusus yang menjelaskan tentang ilmu tersebut. وهذا الذي علم وعلم سعى في نجاة نفسه ونجاة غيره dan orang yang berilmu dan mengajarkan ilmu kepada yang lain adalah orang yang berupaya untuk menyelamatkan dirinya dan menyelamatkan orang lain. والذي يسعى في نجاة نفسه ونجاة غيره هو من أهل النجاة من الخسران dan seorang yang berupaya untuk mencari jalan keselamatan untuk dirinya dan juga untuk orang lain itu adalah merupakan keselamatan dari kerugian. كما قال الله عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya demi masa sesungguhnya seluruh manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh dan mereka saling berwasiat dengan kebenaran dan saling berwasiat dengan kesabaran. Atas فالذين آمنوا وعملوا الصالحات سعوا في نجاة أنفسهم Maka orang yang beriman dan beramal saleh, mereka adalah orang-orang yang berupaya untuk mencari jalan keselamatan untuk diri-diri mereka. والذين سعوا في نجاة الناس تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر dan orang-orang yang berupaya untuk menyelamatkan manusia adalah mereka yang senantiasa berwasiat dengan kebenaran dan kesabaran. والعلم بعد الإخلاص لله عز وجل لا يقوم إلا على الصبر. Dan ilmu setelah ikhlas seorang hamba dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala Ilmu itu tidak akan tegak kecuali jika dibangun di atas kesabaran. Awalan awahid as-sabru ala ta'allumihi wa tahsilih. Yang pertama, dia harus bersabar untuk mempelajari ilmu tersebut dan untuk meraih ilmu itu. Isnain, as-sabru ala al-amal bihi. Kemudian yang kedua, bersabar untuk mengamalkan ilmu tersebut. Thalatha, atau tiga. Tiga, ha? Tiga. Baik. As-sabru على دعوة الناس إليه وتعليمهم إياه. Kemudian yang ketiga adalah bersabar untuk mendakwakan ilmu ini kepada yang lain dan mengajarkan mereka. ومن الصبر على تحصيل العلم الصبر عن مشاغل تصرف عن العلم من الملذات والشهوات. Dan termasuk di antara kesabaran untuk meraih dan mendapatkan ilmu adalah bersabar untuk meninggalkan segala hal-hal yang dapat menyibukkan dari perkara-perkara yang dapat melalaikan dia dari ilmu tersebut. وهكذا الصبر على حفظ العلم ومذاكرته وكتابته ومراجعته. Demikian pula seseorang harus bersabar untuk menghafal ilmu tersebut dan memahaminya, kemudian mengulang-ulanginya dan senantiasa bermudzakarah. وصبر النفس على حضور مجالسه وسماع العلم تقييده أيضا Demikian pula termasuk di antara kesabaran adalah menyabarkan diri kita untuk menghadiri majelis ilmu dan mendengarkan ilmu yang disampaikan. قال البخاري رحمه الله باب فضل من علم وعلم قال حدثنا محمد بن العلاء وهو أبو كريب الهمداني قال حدثنا حماد بن أسامة وأسامة عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري عن أبي بردة وهو جد بريد عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عن عبد الله بن قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال Lalu kemudian berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala bab keutamaan orang yang berilmu dan mengajarkan ilmu. Lalu beliau berkata telah memberitakan kepada kami Muhammad ibn al-Ala Abu Quraib al-Hamdani. Kata beliau telah memberitakan kepada kami Hamad ibn Usama dari Buraid bin Abdullah bin Abi Burda bin Abi Musa al-Ash'ari. Dari Abu Burda yaitu kakeknya dari Abu Musa al-Ash'ari dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau bersabda وهذا بريد ابن عبد الله ابن أبي بردة ابن أبي موسى يروي عن جده عن جد عن أبي جده عددا كثيرا من الأحاديث dan Buraid bin Abdullah yang terdapat di dalam sanad riwayat ini beliau banyak sekali meriwayatkan dari kakeknya dari ayah kakeknya seperti yang disebutkan dalam sanad ini Al-Imam Ad-Darqutni تعرفونه أبو الحسن علي بن عمر الدار قطني ألف كتابا مطبوعا فيه أربعون حديثا مما رواه بريد بن عبد الله عن جده أبي بردة عن أبيه أبي موسى Al-Imam Ad-Darqutni rahimahullah taala tentu antum telah mengetahui siapa beliau Ali bin Umar Ad-Darqutni rahimahullah beliau menulis satu kitab khusus yang di dalam kitab tersebut beliau mengumpulkan ada 40 hadis yang diriwayatkan oleh Buraid bin Abdullah dari kakeknya dari Abu Musa عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أي المطر الكثير أصاب أرضا فهنا مثل النبي صلى الله عليه وسلم ما بعثه الله به من علم الكتاب والسنة علم الوحي بالغيث الكثير ثم ذكر اختلاف أحوال الناس في الاستفادة من هذا الهدى والعلم كاختلاف انتفاع الأرض بالمطر والغيث Lalu kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perumpamaan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala mengutus aku dengannya berupa hidayah dan ilmu itu seperti hujan yang lebat yang turun ke sebuah permukaan bumi. Di dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan sebuah perumpamaan, perumpamaan apa yang beliau bawa dari wahyu, dari kitabullah, dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam memperumpamakannya seperti hujan yang lebat. Hujan lebat ini turun ke sebuah e, permukaan bumi, maka berbeda-beda kondisi manusia di dalam mengambil manfaat dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti berbeda-bedanya kondisi tanah ketika hujan tersebut turun ke tanah tersebut. Wa ta'lamuna anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi khutbati al-hajah inna asdaq al-kalam kalam Allah wa وخير al-hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. dan kalian tentu telah mengetahui apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam khutbahnya di mana beliau mengatakan sesungguhnya sebenar-benar ucapan adalah firman Allah dan sebaik-baik hidayah bimbingan adalah bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fal huda idza iqtarana bi dzikri al-ilm fakana al Wal'ilm ma'rifatul haqq bidalilih. Dan hidayah itu apabila disebutkan bergandengan dengan ilmu, maka yang dimaksud hidayah adalah amalan saleh dan yang dimaksud ilmu adalah mengenal sebuah kebenaran berdasarkan dalilnya. Wa ذُكِرَ الْهُدَى al-huda wahdahu dakhala fihi al-ilmu sahih wal 'amalu salih Namun apabila disebutkan hidayah itu secara tersendiri, maka sudah termasuk di dalamnya ilmu yang sahih, demikian pula amalan salih. قال تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya dialah Allah Azza wa Jal yang telah mengutus rasulnya dengan membawa hidayah dan agama yang hak untuk dimenangkan atas seluruh keyakinan-keyakinan yang lain. هذا الحديث من الأمثال nabawiyyah التي ضربها النبي صلى الله عليه وسلم والمثال هو ذكر شيء تقريب أمور معلومة بأشياء محسوسة تقريب أشياء في العلم أو في الأذهان أو في القلوب إلى أشياء محسوسة حتى تفهم Apa yang disebutkan di dalam hadis ini, ini termasuk di antara perumpamaan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang dimaksud dengan perumpamaan adalah menyebutkan sesuatu yang terlihat, yang kita saksikan untuk didekatkan atau disamakan maknanya dengan sesuatu yang terdapat di dalam hati atau yang terdapat di dalam pikiran kita. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mempermisalkan sesuatu yang ada di hadapan kita, yang ada di tengah-tengah kita, yang kita lihat, yang kita rasakan, untuk mendekatkan pemahaman dan memudahkan kita untuk memahami sesuatu tersebut. والأمثال في الأحاديث كالأمثال في القرآن ضرب الله عز وجل أمثالا كثيرة في القرآن dan perumpamaan-perumpamaan atau permisalan-permisalan yang disebutkan di dalam hadis itu seperti halnya permisalan-permisalan yang disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim di mana Allah Jalla wa Ala banyak menyebutkan perumpamaan-perumpamaan di dalam kitabnya فضرب الله الأمثال لتقرير التوحيد وبيان قبح الشرك لمن الله سبحانه وتعالى من أن perumpamaan من untuk menetapkan kebenaran tauhid dan untuk menjelaskan tentang buruknya kesyirikan. وضرب الله الأمثال لتثبيت المعاد والبعث والنشور Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan perumpamaan-perumpamaan yang tujuannya adalah untuk menetapkan makna yang berkaitan dengan adanya hari kebangkitan. Waqala subha subhanahu wa ta'ala wa tilka al amthalu nadribuha lin-nas wa ma ya'qiluha illa al-'alimun. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya itu adalah perumpamaan-perumpamaan yang kami sampaikan kepada manusia. Tidak ada yang memahami perumpamaan-perumpamaan tersebut kecuali orang-orang yang berilmu. وهكذا أمثال السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم تحتاج إلى فقه وإلى تعقل وتفهم. Demikian pula perumpamaan-perumpamaan yang disebutkan di dalam sunnah yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal itu membutuhkan bagi seseorang untuk memahaminya dengan baik dan memikirkan sehingga dia bisa memahami dengan benar. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الأرض في انتفاعها بالغيث تنقسم إلى ثلاثة أقسام وهذا وحي من الله له Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis ini menyebutkan tentang permukaan bumi, tentang kondisi tanah di dalam menerima hujan deras yang turun ke tanah tersebut itu terbagi menjadi tiga keadaan dan ini adalah merupakan wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. فهكذا ينقسم الناس إلى ثلاثة أقسام في حظهم من هذا الهدى والوحي والعلم Maka demikian pula manusia mereka berbeda-beda dan mereka terbagi-bagi dalam hal penerimaan mereka terhadap apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa hidayah dan ilmu. فقال مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها هذا القسم الأول نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكانت منها أجادب أرض فقط قيعان إنما وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا لكن هي لم تنبت ولم تخرج الكلأ والعشب والطائفة الثالثة قال وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء Lalu kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang perumpamaan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala mengutus beliau dengannya dengan membawa hidayah dan ilmu seperti hujan yang deras yang tercurahkan ke sebuah permukaan bumi, maka di antara permukaan bumi tersebut ada jenis tanah yang naqiyah, tanah yang bagus, tanah yang gembur dan subur. Dia menampung air tersebut, lalu kemudian dia pun menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan, rerumputan yang banyak. Kemudian jenis tanah yang kedua, permukaan bumi yang kedua adalah permukaan bumi yang ajaib, yaitu permukaan bumi yang keras. Dia mampu menampung air, akan tetapi dia tidak menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Namun dia bisa menampung dan menahan air tersebut sehingga dengannya Allah Subhanahu wa taala memberi manfaat kepada manusia di mana mereka meminum air itu dan mereka juga memberi air tersebut kepada hewan mereka, demikian pula kepada pertanian mereka. Kemudian jenis yang ketiga, jenis permukaan bumi yang ketiga adalah permukaan bumi yang qi'an. Dan yang dimaksud permukaan bumi yang qi'an ini kondisinya dia tidak bisa menahan air. Artinya dia tidak menampung air tersebut dan tidak menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Artinya sama sekali tidak memberi manfaat. Ketika air hujan itu turun langsung hilang dan tidak juga menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan yang ada di permukaan bumi tersebut. فمثال القسم الأول هذه الأرض التي بجواركم ينزل عليها الغيث فتنبت maka perumpamaan tanah yang pertama seperti yang ada di samping kalian ketika turun hujan maka tumbuhlah berbagai macam tumbuh-tumbuhan ومثال القسم الثاني أرض مستوية ملساء أرض عفوا صلبة تحفظ الماء للآخرين Kemudian perumpamaan tanah yang kedua yaitu tanah yang keras akan tetapi dia menampung air sehingga dia bisa menjadi kolam atau yang semisalnya. وأما مثال الأرض الثالثة فهي أرض مستوية ملساء لا يستقر عليها الماء Adapun perumpamaan yang ketiga yaitu permukaan bumi yang datar dan keras sehingga ketika air itu turun maka dia tidak bisa menampung dia langsung mengalir Midlu safa wal hajar. Kullama nazala ma'un dahaba minha. Sama halnya seperti batu-batu yang keras. Ketika air hujan itu turun, maka dia langsung mengalir begitu saja. Tidak menampungnya. Idza fahimtum aqsam al-ardh ats-tsalatsa Apabila kalian telah memahami jenis permukaan tanah permukaan bumi yang tiga ini, ardhun qabilat al wal matar fa yaitu permukaan bumi yang bisa menyerap air tersebut dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan. Hada mislul ladhi ta'allama wa amila wa Maka perumpamaan yang pertama ini adalah perumpamaan seorang yang belajar. Dia mempelajari agama Allah, lalu kemudian dia mengamalkannya, lalu dia mengajarkan kepada yang lain. Fa intafa'a huwa بهذا الوحي وهدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته ونفع غيره sehingga dia sendiri mengambil manfaat dari apa yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berupa sunnahnya dan juga dia memberi manfaat kepada yang lain. وهذا أشرف الأقسام وأفضلها dan ini adalah merupakan tingkatan yang paling mulia dan yang paling afdal. القسم الثاني من الأرض إنما هي أرض يعني صلبة تمسك الماء لينتفع الآخرون Kemudian perumpamaan yang kedua yaitu permukaan bumi yang keras. Dia hanya bisa menampung air, tidak menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan ditampungnya air tersebut bermanfaat bagi yang lain. هذا مثال الذي أخذ العلم ودعا غيره ولم يعمل هو به. Ini adalah perumpamaan bagi seseorang yang dia membawa ilmu, dia belajar, namun dia tidak mengamalkannya dan dia mendakwahkan ilmu itu kepada yang lain. فالناس نجوا بعلمه وانتفعوا ونجوا من النار وهو لم يعمل بعلمه. Maka sehingga manusia mereka mengambil manfaat dari ilmu tersebut dan mereka selamat dari siksaan api neraka sementara dia sendiri yang menyampaikan ilmu itu tidak mengambil manfaat darinya. وفي صحيح البخاري من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه قال dan disebutkan dalam صحيح الإمام البخاري dari حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه وهو بليه بركاته يؤتى بالرجل فيلقى في النار فتندلع أقتابه أي تخرج من بطنه أمعاؤه فتدور به كما تدور الرحى فيجتمع عليه أهل النار فيقولون يا فلان ما أتى بك هنا ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر قال كنت آمركم بالمعروف ولا آتي وأنهاكم عن المنكر وآتيه di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa ada seseorang yang didatangkan pada hari kiamat di dalam neraka, di mana orang ini disiksa di dalam neraka dalam keadaan ususnya itu muncrat, ususnya itu keluar, membungkah, ya. Lalu kemudian dia berputar-putar di sana. Lalu penduduk neraka itu mendatanginya dan berkumpul di sisinya. Dan mereka bertanya, apa yang menyebabkan engkau mendapatkan siksaan seperti ini? Maka dia pun menerangkan bahwa dahulu ketika di dunia, aku mengajak manusia kepada kebaikan dalam keadaan aku tidak melakukannya, dan aku melarang manusia dari kejahatan, sementara aku sendiri melakukan kejahatan itu. وهذا الوعيد الشديد لمن أمر الناس بفعل الواجبات وهو لم يفعلها مع أنه قادر أو نهى الناس عن المحرمات وهو لم ينتهي وهو قادر على ترك الحرام Dan ini adalah merupakan ancaman yang keras dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap seseorang yang dia telah mengetahui perintah-perintah dan dia mengajak orang lain untuk melakukan perintah tersebut, namun dia tidak mengamalkannya. Dia tidak menegakkan kewajiban-kewajiban yang diperintahkan kepadanya. Sebagaimana dia juga mengetahui perkara-perkara yang haram. Dia melarang manusia dari melakukannya, sementara dia sendiri justru melakukan perkara yang diharamkan itu. Amma idza da'an nas ila mustahabbatil a'mal wal aqwal ولم يعمل ya'mal falam yadkhul fi hadzal Adapun jika seseorang mengajak orang lain untuk menghidupkan dan mengamalkan amalan-amalan yang sifatnya sunnah, lalu dia sendiri tidak melakukannya, maka tidak termasuk ke dalam ancaman yang disebutkan di dalam hadis ini. Asbabu thani tsani li'annahu lam yantafi' fasadu niyyatihi. Dan sebab yang kedua yang menyebabkan dia tidak mengambil manfaat dari ilmu yang dia miliki adalah rusaknya niat dia. تقدم معكم في أول الكلمة أو الدرس أن هذا العلم وطلبه عبادة dan telah lalu kita terangkan di awal pelajaran bahwa ilmu yang kita pelajari ini, ilmu yang kita tuntut ini merupakan ibadah. ويقول الله عز وجل في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه رواه مسلم عن أبي هريرة Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis Qudsi bahwa Allah Jalla wa Ala berfirman, Aku tidaklah butuh kepada sekutu-sekutu tatkala mereka menyekutukan aku di dalam beribadah. Maka barang siapa yang melakukan satu amalan yang dia menyekutukan aku di dalam amalan tersebut, maka aku tinggalkan dia dengan kesyirikan yang dia lakukan. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah. وفي حديث أبي هريرة الآخر أيضا في الصحيح في الثلاثة الذين تسعر بهم النار يوم القيامة وذكر يؤتى بالعالم وقارئ القرآن فيعرفه الله نعمه فيقال له ما فعلت فيقول يا رب تعلمت فيك العلم تعلمت فيك العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن وأقرأته أي للناس فيقال له كذبت إنما تعلمت ليقال عالم وقرأت ليقال قارئ فقد قيل أي في الدنيا صار معدودا من العلماء والقراء لكنه لم ينتفع فقد قيل ثم يؤمر فيسحب إلى النار يؤمر به سليمان يعني سويت كان في حديث يعني صحيح دري أبو هريرة رضي الله تعالى عنه لمن رسول الله صلى الله عليه وسلم من يبوت tentang tiga golongan mereka adalah orang-orang yang pertama kali akan merasakan siksaan di dalam neraka. Salah satu yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dihadapkan seorang yang alim, seorang yang berilmu, seorang yang ahli dalam membaca Al-Quranul Karim. Lalu kemudian pada saat dia ditanya tentang uh, apa yang dia pelajari bahwa engkau membaca al al Karim, engkau mem mempelajari ilmu dan mengajarkan ilmu tersebut. Maka dia pun mengatakan, sesungguhnya aku mempelajari ilmu ini karenamu ya Allah. Dan aku mengajarkan ilmu ini kepada manusia karenamu. Dan aku membaca al al Karim dan mengajarkan al al Karim kepada yang lain juga karenamu ya Allah. Lalu kemudian dikatakan kepadanya, sungguh ucapanmu ini dusta. Sungguh engkau telah berdusta karena sesungguhnya engkau mempelajari ilmu tersebut dan mengajarkan ilmu itu agar kemudian manusia mengatakan kepada kamu bahwa engkau adalah orang yang berilmu. Engkau adalah bagian dari ulama dan memang telah disebutkan demikian. Demikian pula halnya engkau membaca Al-Quran dan engkau mengajarkan Al-Quran agar orang-orang memujimu dan mengatakan bahwa engkau orang yang pandai membaca Al-Quranul Karim dan sungguh manusia telah menyebutkan engkau dengan sebutan demikian. Engkau dikenal sebagai seorang bagian dari kalangan para ulama, bagian dari ahlul Quran. Lalu kemudian setelah dia, setelah itu dia pun diseret untuk dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Amma idha sadaqat niyatuh wa akhlasa lillah fi ta'allumihi wa ta'limihi famanzilatuhu 'inda Allah 'aliyah. Adapun jika niatnya jujur dan dia ikhlas di dalam mempelajarinya, maka dia akan meraih kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala اللهم صيبا نافعا كما قال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya Allah Jalla wa ala mengangkat derajat Orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu diangkat lagi beberapa derajat di sisi Allah. وقال صلى الله عليه وسلم إن لله أهلين من الناس قالوا من هم يا رسول الله قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته أي خاصته من الخلق وأهل القرآن هم أهل العلم به والعمل وليس فقط الحفظ نعم Dan demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa Allah azza wa jalla memiliki orang-orang yang diistimewakan, orang-orang yang khusus di muka bumi ini. orang-orang khususnya. Lalu kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, siapakah mereka itu orang-orang yang diistimewakan oleh Rasulullah? Maka dijawab oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka adalah orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quranul Karim, memahaminya dan mengamalkan dalam kehidupannya. Mereka adalah hamba-hamba Allah yang diistimewakan dan yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sayyiban nafi'a, Allahumma sayyiban nafi'a. Barakallah. فهذا القسم الثاني علم وعلم غيره ولكنه لم ينتفع هو بعلمه وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله تعالى من علم لا ينفع Maka ini jenis yang kedua yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu seorang yang belajar, orang yang menyampaikan ilmu dan mengajarkan ilmu kepada yang lain dalam keadaan dia tidak mengambil manfaat dari ilmu tersebut. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari ilmu yang tidak bermanfaat. Baik, al-an Araftum al-qism thalith. Nah, sekarang ah, kalian sudah mengetahui siapakah kelompok yang ketiga ini? U'id lakum al-qismain. Saya mengulangi dua kelompok yang pertama dan yang kedua. Al-qismul awal ta'allama min al-kitabi was-sunnati wa 'amila wa 'allama ghairah. Kelompok yang pertama, bagian yang pertama adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah. Dan dia mengamalkannya, lalu dia mendakwahkannya. هذا منزلته عند الله عظيمة. Ini kedudukannya di sisi Allah sangatlah agung. الثاني علم وعلم غيره ولكن هو لم ينتفع بهذا العلم الذي يحمله. Kemudian jenis yang kedua atau kelompok yang kedua adalah orang yang belajar, dia juga mengajarkan ilmu itu kepada yang lain, namun dia tidak mengambil manfaat dari ilmu tersebut. أكيد الآن عرفتم القسم الثالث ها؟ Maka tentu kalian sudah mengetahui yang mana kelompok ketiga. Man yasbiquni, yasbiquni fayadhkuruh. Siapa yang bisa menyebutkan kelompok yang ketiga? من يسبقني فيذكر القسم الثالث ها إيه، جمال مالو malu ها ah syabab kelompok yang ketiga ها ها ها لا kedengaran لا طيب جزاك الله خير أنك أجبته وإن لم تصب ها إيه، أجاب ولم يصب كان شيخنا رحمه الله الشيخ مقبل يقول هذا أجابته حتى يفرح يقول ولم تصب وما أصبت وما أصبت نعم. طيب ها آخر yang lain antum sudah jawab tapi kurang tepat Tadha. الذي تعلم لكن لا يعمل به ولا يعلمه آه وتعلم <laughs> جيد قربته ما شاء الله من قربت ها تبي masih كورن بس الآن من مثل الأرض تعرفون القسم الثالث أرض لا يبقى فيها الماء تمر يمر عليها الماء لا تنتفع ولا تنفع غيرها ولا ينتفع منها الناس perumpamaan yang disebutkan Nabi di situ ketika menyebutkan jenis yang ketiga itu jelas tanahnya ketika hujan turun dia tidak menampung air air itu langsung mengalir dan dia tidak menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Artinya dia tidak mengambil manfaat sama sekali dari hujan tersebut. الثالث أنا سأساعدكم الليلة فقط لأني ضيف عندكم Jadi malam ini saya akan membantu <laughs> antum sekalian untuk menjawab karena malam ini saya sebagai tamu bagi antum. الثالث المعرض الذي لا يهتم لا يتعلم ولا يعلم ولا يعمل Jenis yang ketiga ini adalah perumpamaan bagi orang yang berpaling. Dia nggak peduli dengan hidayah, dia nggak peduli dengan sunnah, dia tidak mempelajarinya, tidak mengamalkannya dan tidak pula mengajarkannya kepada yang lain. Waqad qala Allah Ta'ala wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka. Dan Naam, wa hadhihi al-ma'ishatu dhank fussirat bi'adabil qabr وفسرت بضيقة الصدر في الدنيا dan Allah وكله Subhanahu حق وكله حق معلش وكله حق Allah Jalla wa Ala berfirman di dalam Al-Quran Al-Karim, "Man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Barang siapa yang berpaling dari peringatanku dari Al-Quranul Karim, maka dia akan merasakan kehidupan yang sempit. Kehidupan yang sempit ini ada sebagian para ulama menafsirkan yang dimaksud kehidupan sempit adalah siksaan kubur. Ada pula sebagian para ulama yang menafsirkan yang dimaksud kehidupan yang sempit adalah kesempitan hidup yang dirasakan oleh seseorang dalam kehidupan dunia. Dia merasa sempit dadanya dalam kehidupan ini. Dan kedua penafsiran ini adalah penafsiran yang benar. ونحشره يوم القيامة أعمى dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma waqad kuntu basira. Maka dia mengatakan wahai Rabbku, mengapa engkau membangkitkan aku dalam keadaan buta padahal dahulu aku adalah seorang yang melihat. Qala kadzalika atatka ayatuna tanasitaha ay taraktaha wa kadzalika al tunsa. Maka dikatakan kepadanya, Demikianlah ketika ayat-ayat kami datang kepadamu. Lalu kemudian engkau lupakan, engkau meninggalkannya. Maka pada hari ini pun engkau terlupakan dan engkau ditinggalkan. Hadihil ayat ya syabab, fi ayyi surah? Ayat ini terdapat dalam surah apa? Syuara. Ah? Taha. إيه، أحسنت أنت أردت أن تقول طه إيه ما شاء الله بارك الله إيه أنت أردت أن تقول طه في ذهنك طه وقلت الشعراء لا بأس إن شاء الله جزاك الله خيرا طيب ما شاء الله بارك الله وهذا المعرض على ثلاثة أقسام باختصار Orang yang berpaling dari agama ini terbagi menjadi tiga bagian. القسم الأول الذي يعرض عن الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم وعن الإيمان بالقرآن وعن توحيد الله فهذا إعراض كفر Jenis yang pertama, orang yang berpaling dari Al-Quran, orang yang berpaling dari apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang berpaling dari iman, orang yang berpaling dari tauhid. Maka jenis yang pertama ini adalah sikap berpaling yang menyebabkan pelakunya kafir. القسم الثاني الإعراض عن تعلم الواجبات الواجبة عليه أو عن معرفة الحرام الذي يتركه في الجملة فهذا إعراض معصية Kemudian jenis berpaling yang kedua, yaitu berpaling untuk mempelajari perkara-perkara yang diwajibkan kepadanya. Atau dia berpaling untuk tidak ingin mengetahui perkara-perkara yang diharamkan, yang harus dia pelajari dan ketahui. Maka jenis berpaling seperti ini adalah berpaling yang hukumnya kemaksiatan. الثالث الإعراض عن تعلم المستحب من العلوم ما زاد عن الواجب عليه أو من الأعمال المستحبة هذا فوت على نفسه الخير Kemudian jenis berpaling yang ketiga adalah seorang yang berpaling dari mempelajari hal-hal yang sifatnya mustahab, yang sifatnya anjuran, bukan sesuatu yang wajib. Namun dia berpaling dari mempelajari hal-hal yang itu merupakan tambahan dari hal yang wajib, yaitu amalan-amalan yang hukumnya eh, sunnah atau mustahabbah Maka orang yang berpaling seperti ini, dia telah meninggalkan kebaikan yang besar. Huwa yaqul ijlis. Huwa yaqul ijlis. Istimir. Insyaallah. شاء الله ولهذا قال صلى الله عليه وسلم فذلك مثل من فقه أو فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjelaskan tentang perumpamaan yang beliau sebutkan. Maka itu adalah merupakan perumpamaan seorang yang mendalami agama Allah Subhanahu Wa Taala, lalu memberi manfaat kepadanya apa yang Allah subhanahu wa ta'ala utus aku dengannya. Sehingga dia mempelajarinya, dia mengilmuinya, dan dia mengajarkan kepada yang lain. Dan juga perumpamaan orang yang sama sekali tidak peduli dan tidak mau menerima hidayah Allah yang dengannya aku diutus. فعلينا أن نجتهد في تحصيل العلم قبل أن يرفع. Maka wajib bagi kita untuk bersungguh-sungguh dalam mempelajari dan meraih ilmu sebelum ilmu ini diangkat. فقد قال البخاري باب رفع العلم وظهور الجهل dan telah berkata Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala bab diangkatnya ilmu dan akan merebaknya kejahilan wa raf'ul ilmi yakunu bi mauti ahlihi kama qala sallallahu alaihi wasallam fi hadis Abdullah bin Amr al-muttafaq alaihi إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس وإنما يقبض العلم بقبض العلماء dan terangkatnya atau hilangnya ilmu tersebut bisa disebabkan karena matinya para ulama sebagaimana yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala apabila hendak mencabut ilmu itu bukan dengan cara dicabutnya ilmu dari dada-dada manusia, namun Allah mencabutnya dengan cara dimatikannya para ulama. وأما رفع العلم بالكلية من على وجه الأرض فهذا في آخر الزمان يرفع القرآن ويسرى عليه في ليلة لا يبقى منه شيء في الصدور ولا في السطور يرفعه الله إليه Adapun diangkatnya ilmu secara menyeluruh, secara totalitas di seluruh dunia ini itu tidak akan terjadi kecuali di akhir zaman sebelum ditegakkannya hari kiamat. Di mana Al-Quranul Karim itu akan dihapus seluruhnya akan didatangkan eh, akan di, di, didatangi setiap dari hal-hal yang berkaitan dengan ilmu, kaitannya dengan Al-Quran, termasuk apa yang dihafal oleh manusia di dalam dada-dada mereka, demikian pula yang tertulis di dalam mushaf, mushaf dan yang lainnya, di akhir zaman semuanya akan diangkat dan semuanya akan hilang di muka bumi. Tiga, salada. Yurfa'ul ilm idha lam yu'mal bihi. Kemudian yang ketiga, diangkatnya ilmu apabila ilmu tersebut tidak diamalkan. Walau wujud Al-Quran wa wujidat al-kutub. Meskipun Al-Quran ditemukan, Al-Quran itu masih ada di tengah-tengah kita dan kitab-kitab pun masih ada. Di hadis sahih qala sallallahu alaihi wasallam هذا أوان يرفع فيه العلم Di dalam hadis yang sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ini adalah masa di mana ilmu itu akan diangkat. فقال أبو لبيد أو ابن لبيد الأنصاري رضي الله عنه كيف يرفع يا رسول الله والقرآن بين أظهرنا والله لنقرأنه nisa'ana wa abna'ana." Lalu kemudian Ibn Lubaid Al-Ansari radhiyallahu taala anhu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana ilmu itu diangkat oleh Rasulullah dalam keadaan Al-Qur'an ada di tengah-tengah kita dan kita senantiasa mempelajari Al-Qur'anul Karim dan mengajarkan Al-Qur'anul Karim itu kepada anak-anak dan kepada istri-istri kami. فقال له صلى الله عليه وسلم إن كنت لأظنك من فقهاء أهل المدينة هذه التوراة في أيدي اليهود فما أغنت عنهم أي حرفوها وبدلوها Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepadanya, aku menyangka engkau termasuk di antara ahli fikihnya Madinah ini. Ini kitab Taurat. Kitab Taurat ada yang ada di tengah-tengah orang Yahudi. Apa manfaat yang diberikan kepada mereka? Apakah memberi manfaat kepada mereka? Mereka telah merubah-rubahnya. Mereka telah merusak isinya. فتحريف الدين بالبدع والأهواء الضالة سبب لرفع ilm wa qillatih maka dirubah-rubahnya ajaran agama ini dengan kesesatan, dengan bid'ah-bid'ah ini adalah merupakan sebab diangkatnya ilmu tersebut. Kama qala ba'd as-sahabah ma ahdatha an-nas bid'atan illa rufi'at min as-sunnah mithlaha مثلها حتى تثبت البدع وترفع السنن Sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah manusia itu mengada-adakan satu bid'ah, melainkan akan diangkat sunnah semisalnya sehingga bid'ah itu menjadi hidup dan sunnah itu menjadi mati. فالجد الجد في تحصيل العلم الصحيح من الكتاب والسنة وقال الصحابة Maka bersungguh-sungguhlah kalian untuk senantiasa meraih dan menuntut ilmu sunnah dan perkataan para sahabat. ثم قال البخاري وقال ربيعة يعني ابن أبي عبد الرحمن فقيه المدينة شيخ الإمام مالك قال لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه أكمل هذا؟ ها؟ أكمل هذا الباب؟ أي خلاص بس حديثين نخلص نمشي حديثين من العصر يجلسون أنتم تجلسون من العصر أنتم تجلسون من العصر اسألهم اسألهم تفضل آه. أنتم دودك داري أسر إيه؟ آه داري أسر أسأل الله أن يعظم لكم الأجر أكم مهن سبق الله ملipat جندكم فهل أنتم وأبشروا لن تجلسوا إلى الفجر. Insya tidak sampai subuh. بقي حديثان وهذا الأثر عن ربيعة نأخذهما حتى يكتمل الفهم أو نأجلهما الذي ترونه فأنا أنا أرى أن نأخذهما بما أنه من أنتم tersisa دو حديث Tambahan dari anak dua hadis ini bisa satu jam. هذا يغششكم الآن شيء ما أدري ماذا يقول أيوه Apakah kita mengambil sekarang atau kita tunda besok? آه. الآن أوه نطق بالعربية الحمد لله <laughs> آه ما ينفع الأستاذ هذا الشاذ من الآخرين طيب نشرح هذا المتن آه، يجيب أثر ربيعة بسرعة Sanan Qilatan Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala berkata Rabi'ah dan Rabi'ah adalah guru dari Al-Imam Malik rahimahullah. Kata beliau tidak sepantasnya bagi seseorang kalau dia memiliki sesuatu dari ilmu lalu kemudian dia melalai, melalaikan dan menyanyiakan dirinya. Ka'anna al-Imam al-Bukhari yu'tina sababan rabi'an li ilm وهو تقصير من عنده علم في نشره Seakan-akan di sini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala memberikan faedah kepada kita sebab yang keempat dari sebab diangkatnya ilmu. Sebab yang keempat itu adalah ketika seseorang melalaikan ketika dia memiliki ilmu lalu kemudian dia tidak menyebarkannya. من عنده شيء أي ولو قليل من العلم لا يضيع نفسه Barang siapa yang memiliki sesuatu dari ilmu, walaupun sedikit, maka jangan dia menelantarkan dirinya dengan tidak menyebarkannya. فلا يكتفي بذلك القليل ولكن ليزدد منه Maka jangan dia mencukupkan dengan yang sedikit itu, akan tetapi dia terus berupaya untuk menambah ilmunya. ولا يستقل ذلك القليل بل ينشره بين الناس فيزداد علمه لأن العلم يزداد بالإنفاق Maka jangan dia menganggap sedikit dengan ilmu yang dia miliki. Hendaknya dia sampaikan kepada manusia, sebab dengan menyampaikan ilmu itu kepada manusia, maka itu akan menyebabkan semakin bertambah ilmu yang dimilikinya. Maka infak dari ilmu adalah menyampaikan ilmu kepada yang lain. ولا يضيع نفسه فيحتقر ما عنده من القليل ويقول ما حصلت إلا قليل فيترك فيرجع مع ahli الغفلة والجهل Maka jangan dia menelantarkan dirinya ketika dia merasa bahwa ilmunya sedikit. Lalu kemudian dia mengatakan ilmu saya sedikit. Sehingga dia tidak ingin menyebarkan ilmu yang dia miliki tersebut. Akhirnya kemudian dia meninggalkan dakwah. Lalu kemudian dia menelantarkan dirinya dengan meninggalkan amalan dari ilmu itu. ورابعا لا يضيع نفسه من عنده قليل من العلم فيغرق في بحار المعاصي والشهوات Kemudian yang keempat, jangan dia menelantarkan dirinya. Jangan dia menyia-nyiakan dirinya ketika dia telah memiliki ilmu dengan melakukan atau tenggelam di dalam melakukan uh, Eh, berbagai macam perbuatan kemaksiatan dan pelanggaran. ثم قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عمران ابن ميسرة قال حدثنا عبد الوارث وابن سعيد عن أبي التياح وهو يزيد بن حميد الضبعي عن أنس وابن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أشراط الساعة أي علاماتها التي تسبق أشراط الساعة وهذه من الأشراط الصغرى قال التي قد ظهرت أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا Nah, berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah telah memberitakan kepada kami Imran bin Maisarah. Kata beliau telah memberitakan kepada kami Abdul Warith yaitu Abdul Warith bin Sa'id. Ibrahim ولا Imran? Imran. Taqulta Ibrahim. Ah. Imran. Imran Ibn Maisara, kata beliau telah memberitakan kepada kami Abdul Warid yaitu Ibn Sa'id. An Abi Tayyah dari Abu Tayyah Yazid bin Humaid Abdubai dari Anas bahwa beliau berkata bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sesungguhnya di antara tanda-tanda hari kiamat dan yang dimaksud di sini adalah tanda hari kiamat yang kecil dan itu telah nampak di antara tanda-tanda hari kiamat adalah ilmu itu diangkat dan kejahilan itu menetap lalu kemudian khamr itu diminum dan zina semakin merajalela dan semakin nampak. وقد وقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من دلائل نبوته Dan telah terjadi apa yang diberitakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini dan ini termasuk di antara tanda-tanda kenabiannya. قال أبو عثمان الصابوني متوفى سنة 449 للهجرة في كتابه اعتقاد السلف أصحاب الحديث إن عند هذا الحديث حديث أنس إن العلم الذي يرفع هو السنة والجهل هو البدعة بركاته أبو عثمان الصابوني رحمه الله تعالى dan beliau wafat pada tahun 449 هجرية di dalam kitabnya I'tiqad Ashabil Hadis I'tiqad Salaf Ashabil Hadis di mana beliau ketika menerangkan hadis ini bahwa diangkatnya ilmu yang dimaksud diangkatnya ilmu yaitu ilmu sunnah yang diangkat dan menetapnya kejahilan yaitu bid'ah. فدل هذا الحديث على أن أهل السنة من أشراء على أن أهل السنة هم أقل الناس فلا يحتج بكثرة أهل البدع على بدعهم Maka hadis ini menerangkan kepada kita bahwa ahlu sunnah mereka menjadi kelompok yang paling sedikit, paling minim orang-orang yang berjalan di atasnya. Maka jangan seseorang itu tertipu dengan banyaknya ahlul bid'ah. فالميزان في معرفة الحق من الباطل هو الكتاب والسنة وليس الكثرة والقلة maka timbangan untuk mengetahui sebuah kebenaran dari kebatilan adalah Al-Quranul Karim dan As-Sunnah dan bukan timbangan kebenaran dengan melihat banyaknya para pengikutnya atau sedikitnya. ثم قال البخاري حدثنا مسدد وابن مسرهد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن أنس قال law حدثنكم حديثا لا يحدثكم أحد بعدي وذلك لأن أنس من آخر الصحابة وفاة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أشراط الساعة أن يقل العلم أن يقل العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنا وتكثر النساء وتقل أو ويقل الرجال حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد أي هو محرمهن وهذا قيل إشارة إلى كثرة الفتن والحروب التي تحصد الرجال وقيل أمر خلقي فطري أو خلقي أن الله عز وجل يكثر في المواليد النساء ويقل الذكور Lalu kemudian berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah telah memberitakan kepada kami Musaddad yaitu Musarhad kata beliau telah memberitakan kepada kami Yahya dari Syu'bah dari Qatadah dari Anas Anas bin Malik berkata aku akan memberitakan kepadamu sebuah hadis yang tidak ada seorang pun yang akan memberitakannya setelah aku sebab Anas bin Malik beliau termasuk di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling terakhir wafat. Kata beliau, aku mendengarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di antara tanda-tanda hari kiamat, ilmu itu semakin berkurang dan kejahilan itu semakin merebak dan perbuatan zina juga semakin menyebar dan semakin banyak jumlah para wanita sementara kaum lelaki semakin berkurang sehingga satu orang dari kaum lelaki itu mengurusi 50 wanita yaitu dari mahramnya dan e, ada kemungkinan yang dimaksud di sini sebagaimana yang disebutkan oleh sebagian para ulama bahwa banyak dari kaum lelaki e, yang terbunuh dalam peperangan-peperangan sementara kaum wanita banyak yang mereka itu tetap dalam keadaan hidup dan sebagian juga menyebutkan bahwa ini adalah merupakan ketetapan yang telah ditetapkan dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di mana banyak yang melahirkan anak-anak wanita sehingga jumlah wanita itu jauh lebih besar daripada laki-laki. فهذه المذكورات في هذه الأحاديث لتحذيرنا منها ومن ذلك رفع العلم. Maka apa yang disebutkan di dalam hadis ini adalah merupakan bentuk peringatan Nabi kepada kita sekalian. Di antara yang disebutkan adalah ilmu yang diangkat. ونظرا لصبركم وتحملكم نرجو لكم الأجر العظيم من الله عز وجل وندعو سبحانه أن يكرمكم sehingga melihat kesabaran antum sekalian dan bertahannya antum untuk mendengarkan kajian ini maka aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Jalla wa ala melipat gandakan pahala antum sekalian. Wal jaiza min indina an naqif 'inda hadha al-had wa na'dha lakum bil insiraf Allah khaira walhamdulillah rabbil alamin. Sehingga kami memberi hadiah kepada antum sekalian sehingga kita mencukupkan sampai di sini ini hadiah saya kepada antum dan insyaallah kita lanjutkan pertemuan yang berikutnya alhamdulillah.